Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dan hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para alim ulama, para habaib, para asatidah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di Majelis Ta'lim Al-Habib Ali bin Rahman Al-Habsyi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan mendapat menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan menambah kepada kita petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita jalani hidup kita ini sesuai dengan perintahnya kita jauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat hidup kita dari dunia sampai akhirat. Sebelumnya marilah kita mengangkat doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan hidup kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi usaha kita, berkahi rezeki yang luas yang halal yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa pergi haji ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah. Ya hari nanti dapat syafaat Rasulullah, masuk surga di belakangnya Rasulullah. Apa hajat kita Tuhan kabulkan, apa maksud baik kita Tuhan luluskan, hindarkan kita dari fitnah, hindarkan kita dari bala, hindarkan kita dari musibah. Kita doakan pada guru kita, guru-guru yang senantiasa membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala berikan berikan panjang umur, berkahi hidupnya, mudahkan semua urusannya, berkahi ilmunya untuk diberikan kepada kita dan disampaikan semua hajat-hajatnya dan tetap memimpin kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita atau keluarga kita, guru-guru kita yang dalam auto dalam sakit yang kebetulan dalam sakit Allah angkat penyakitnya Allah pulihkan kesehatannya wabil khusus guru kita Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al Habsyi mudah-mudahan dan juga kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hidup kita nanti dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khotimah. Alamana wal Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Habsyi alamana wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi alamana wal Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Allah yurkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim Al-Fatiha ila ruh habibina وشفينا وقرة أعيننا أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أبائي وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وسيدنا عظم فقير المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا على بعلوي ثم إلى روحي Habib Abdul Rahman Segaf Sin Kayur Habib Ali bin Fagi Mugaddam Habib Ali bin Alwi Habib Marbuh Dar Uma ila Rul Habib Uma ila Rul Habib Bakar Syakir Nabi Habib Abdullah bin Bakar Laidun Rasul Akbar Habib Abu Bakar Adil Habib Ali bin Bakar Sakran Wa Syekh Abu Bakar bin Salim Syakran وشيخ أبو بكر بن سالم الأرحيم محمد بن محمد أحمد بن محمد مولى شيخ الحبشي والهيب عمر بن عبد الرحمن الأطاسي بن Ali bin Abdul Habaris عبد Irsyad بالإرشاد Abdullah bin الله بن Haddad بن الحداد وإلى Ali bin Muhammad bin Sayyid Al الحبشي bin Muhammad bin Sayyid Al-Habsyi وما إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وما إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر العيدرس والواربة حبيب علي قسي وشاتر حبيب أحمد بن أمزال العطاس حبيب الله بن سنة العطاس وعلي سونغو وما إلى روحي Al-Habib ma ila ruhi khususan Saibul Magam wal hadur Sidil Jid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi walideh habib Muhammad bin Ali Al-Habsi Baba Ni'mah binti Zain bin Ahmad bin Shahabuddin. wal Habib Abdullah bin Muhammad Ba'mar wa zawjatih walidah wa muzlih bin Hasyim Attas ma'ala Rahim Ali bin Hasan Abdul Salim Muhammad bin Jendal Salam Hasan Al-Hamid Habib Abdullah Hasan Masin Syaim Al-Attas Umar bin Hud Al-Attas ma ila ruhi Abdullah bin Abi Bakar Al-Habsi ma ila arwah walidina walidikum وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله تغشاهم بالرحمة أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعني درجات في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله استوى علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وارزقنا سادة دارين بر الوالدين بلغنا حج بيت الله الحرم زيارة حبيبنا على أفضل الصلاة والسلام في خير لطف وعافية وأن الله يجعلنا هادين مهدين مقتافين الآثار سلفنا الصالحين وأن الله يشفي مرضانا وعافية مبتلانا ويشفي مرضى سوسان الوالد الحبيب عبد الرحمن وجميع مرضى المسلمين الله يشفيهم شفاء عاجلا لا يقدر بعده سقما ولا ألما على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajmain sayyidina Muhammadin wa ala alihi وصحبه والتابعين أما بعد قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبكم في دارين آمين رضي الله عنكم وأما اليدان فعليك ببسطهما في الصدقات وإعانة المسلمين في الحاجات وفي كتابة العلم والحكمة وفي اكتساب الحلال بنية الاستعانة على الدين واحفظهما عن أن تضرب بهما مسلما أو تؤذيه بغير حق Dimulakan majelis ini dengan bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, cintaan kita, Sayyidul Wujud, Abdul Kulli Mawjud, Sahibul Wa'il Ma'gud, والحوض المورود سيدنا محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيق Hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para satidah, alhamdulillah kembali pagi hari ini kita berkumpul jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu yang manfaat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bisa meningkatkan amal ibadah, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memimpin kita menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Hadirin, kita pada kali hari pada Ahad pagi hari ini kita membahas yang berkenaan dengan penjagaan kedua tangan kita. Minggu yang lalu sudah dijelaskan mengenai penjagaan kehormatan atau kemaluan kita yang sangat penting sekali untuk kita jaga yang jadi jangan sampai jatuh ke perbuat atau e, jatuh kepada kemaksiatan atau perbuatan maksiat kita menjaga kehormatan diri kita karena setiap kita itu dilarang untuk mengganggu kehormatan orang lain siapapun dia itu adalah pelajaran yang kemarin dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sabila. Dijelaskan jangan agar jangan sampai kita mendekati perbuatan zina karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Diperintahkan kepada orang yang beriman baik laki maupun perempuan dalam Al-Quran Karim menjelaskan Walau gulil mu'minina yaqutu min absorihim Wa yahfadu furujahum Dalika azkalahum Innallaha khabirun bima yasna'un Wa gulil mu'minat yaqutuna min absorihinna Wa yahfadna furujahunna Al-ayah Jadi ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan Yang tentunya E, memiliki godaan atau ketertarikan e, terhadap lawan jenisnya yang sudah merupakan sunnatullah atau fitrah manusia. Jadi yang penting kita menjaganya dimulai dari menundukkan kepala atau menundukkan pandangan kita. Ya, dimulai dari mata kita. Kemudian hati kita. Ya, kemudian e, tangan dan kaki kita baru kemudian kemaluan kita. Itu pembahasan pada minggu yang lalu dan pada hari ini pembahasan kita adalah yang berkenaan dengan e, dengan penjagaan kedua tangan kita. Wa amal yadan bahwa kedua tangan kita ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan apa saja, melakukan kebaikan, menolong orang, membuat satu karya karya cipta dan lain sebagainya itu dengan kedua tangan. Nah, tapi sungguhnya gerakan tangan dan seluruh daripada anggota badan kita titik utamanya ada pada hati dan pikiran kita nah yang melaksanakan itu anggota badan kita ya tangan kaki kita yang melaksanakan dan menggerakkannya tentunya untuk kebaikan ataupun sebaliknya kemudian zina itu dilakukan bisa dilakukan oleh kedua tangan kita. Ya, apa saja dengan menyentuh dan lain sebagainya. Atau permulaan daripada zina itu bisa saja kita lakukan dengan tangan kita. Jadi semua gerak daripada badan kita itu ada kaitannya dengan tangan kita dan anggota tubuh kita yang lain tentunya. Karena hari ini kita bahas mengenai tangan kita semuanya adalah apa namanya berkaitan dengan tangan kita dan nanti ada waktunya nanti al yauma nakhtimu afaihim wa tukallimu la tukallimu wa kali aydihim wa syed arjuluhum bima kanu nanti ada waktunya mulut kita dikunci kita tidak bisa membela diri. Kita tidak bisa berkata apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari pengadilan Allah dan kaki tangan kita nanti yang akan bicara. Kemudian di sini fa'alaika bebas fis shadaqat. Jadi <clears throat> maka atas kamu itu ya nggak bisa artinya memudahkan atau terbuka di dalam sedekah, membuka tangan kita untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Ya, untuk berbuat kebaikan berupa pemberian. Ya, bersedekah dan tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah dan dengan tangan itu bisa kita membuat berbagai macam kebaikan seperti yang dijelaskan ini adalah sedekah sedekah ini uh, ibadah yang utama termasuk ibadah yang sangat dianjurkan ya dia tidak wajib tapi sunnah dan orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya malah bertambah bertambah berkah harta yang dimilikinya. Dan orang yang bersedekah itu sebenarnya meminjamkan sesuatu atau pinjaman yang besar, pinjaman yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal musaddiqin wal musaddiqat wa waqraduhum gordon hasanan. Waqdallahu eh, Gordon hasanan yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Jadi orang yang memberikan sedekah itu baik laki-laki maupun perempuan itu dia memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka itu pahalanya berlipat ganda dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu manfaatnya banyak bisa untuk mencegah bala cegah penyakit dan menjauhkan kita dari api neraka. Tasaddaqu fa inna sadaqah fikaka minan nar. Jadi sedekah itu merupakan pemisah kita dengan api neraka jahanam. Itu dari tangan kita, bisa kita amalkan apa namanya? Kita beramal, kita bersedekah. Wa i'anatil muslimin fi hajati fil hajah Wafi kita kitabatil ilmi wal hikmah dan juga untuk membantu orang-orang muslim yang membutuhkan bisa untuk membantu orang muslim bukan cuma dari segi harta mungkin tenaga atau pikiran atau artinya eh, apa namanya dengan memberikan ide kemudian dia gerakan melalui tangan dia ya dia bantu ya dengan barangkali dengan tenaganya juga dan lain sebagainya itu apa namanya bisa digunakan tangan itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan selalu menolong hambanya maka Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi selama Allah akan bantu orang tersebut selama orang tersebut juga membantu saudaranya yang lain wafil hajat wafil kita kitabatil ilim dan juga dalam mengarang, membuat apa menuliskan ilmu. Kita menuliskan ilmu yang artinya ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain dan hikmah dan hikmah-hikmah eh, wa fi sabil halal biniyatil isti'anah ala dan juga untuk mencari yang halal untuk dengan niat untuk membantu untuk agamanya dengan niat adalah untuk membantu agama. Jadi mencari yang wajib itu kan halal dan hukumnya wajib cari yang halal itu wajib faridotun ba'dal farito. Jadi kita cari yang halal adalah untuk membantu urusan agama, untuk urusan agama kita. Ya, udah dapat rezekinya kita manfaatkan untuk uh, artinya di jalan yang di yang diperintahkan oleh agama. fatuhuma anta tadriba bihima musliman au tu'diyahu bighairi haq dan juga menjaga keduanya itu dari memukul orang muslim. Jadi al, al muslim man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Jadi orang yang muslim yang benar-benar sejati, muslim yang sejati itu adalah yang menyelamatkan orang muslim yang lain itu dari keburukan tangan dan lisannya. Jadi tangan itu bisa untuk buat kebaikan dan kerusakan Allah Subhanahu wa taala jelaskan toharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas <clears throat> liyudhiqahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi banyak kerusakan di, di langit, apa di darat dan juga di bahar di lautan. Bima kasabat aydin nas itu disebabkan dari uh, perbuatan tangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian akibat dari apa yang telah mereka perbuat agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga untuk melakukan sedekah ya dan mencari rezeki yang halal. <clears throat> Alladzina yunfikuna amwalahum bilaili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah tegaskan orang-orang yang berinfak amal mereka baik malam hari maupun pagi hari, siang hari, ilaili wan nahar malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan bagi mereka itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tiada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada bersedih dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau di sedekah itu awa intubnu as-sadaqat fa ya. Eh, kalau kamu tampakkan ya itu sedekah. Itu baik. Wa in fuha wa tu'tihal fuqara fa huwa khairul lakum. Nah, kalau kamu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari fuqara dan masakin maka itu adalah baik buat kamu. Jadi yang penting dilakukan dengan tentunya dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Dan termasuk orang-orang yang bersedekah ini yang artinya dengan perantaraan kedua tangannya tadi memberi sedekah ini termasuk sab'atu yudzilluhumullahu min dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh rajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuhu jadi seseorang di antara tujuh nanti yang akan diberikan uh, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang seseorang yang bersedekah. Kemudian dia menyembunyikannya. Jangan sampai orang lain tahu. Di sini dijelaskan sampai dan disembunyikannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi artinya yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Terus juga lagi cari yang halal. Tadi mencari yang halal sini ada ada hadis yang menjelaskan tentang ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadih wa anna Nabi Allah Daud karena ya'kulu min amali dan tidak ada Eh, makanan yang apa namanya yang terbaik yang dimakan kecuali dari hasil keringatnya sendiri hasil kerjanya sendiri dan sungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil kerjanya sendiri dari apa jerih payah atau dari apa yang diusahakannya sendiri Kemudian lagi ditambahkan oleh Habib Abdullah bin Alul haddad Ini adalah uh, An ala yadriba bihima musliman Nah jangan kita sakiti Orang-orang orang-orang beriman Orang-orang muslim ya Dengan kanan tangan kita Al-muslim man salim al-muslimun Amin lisani wa yadi ah, Jadi diselamatkan kita tahan tangan kita dari menyakiti orang muslim. Bukan saja kepada orang muslim tapi orang di lingkungan kita sekalipun dia orang kafir. Tetapi mereka itu tidak nyata-nyata memusuhi daripada orang-orang Islam. Dia menghormati, dia tidak menampakkan permusuhan atau menyerang kepada muslimin. Itu juga perlu dijaga uh, apa uh, kehidupan mereka. Jadi orang muslim itu adalah bersaudara innamal mu'minuna ikhwah. Kita sudah sering dengar dan e, dijelaskan di sini bahwa janganlah kita saling hasad dengan saudara kita yang seiman kepada kita wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslim akhul muslim la yadlimuhu wala yahduluhu wala yahqiruhu wala yakdhibu ataqwa huna kemudian eh, Ya, janganlah saling hasad, saling dengki. Kemudian janganlah saling mengawasi, janganlah saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan membeli barang yang sudah dibeli oleh yang lebih dulu ditawar atau yang akan dibeli oleh saudara kita. Dan jadilah hamba sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara orang muslim itu bersaudara dengan orang muslim yang lain jangan menzolimi jangan me menyakiti jangan menghina jangan membohongi Nabi menjelaskan at-taqwa hahuna wa yushuru biyadihi ila sadrihi thalatha marrat bi hasbi mri'in minasyar ay yahqir akhahul muslim. Jadi Nabi menunjuk ke dadanya tiga kali dan cukup seorang itu Musuh eh, muslim seorang manusia itu daripada keburukan dengan menghina saudaranya dengan saudara muslimnya kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu jadi setiap muslim pada muslim yang lainnya itu diharamkan hartanya diharamkan darahnya diharamkan kehormatannya hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala itulah yang dijelaskan di dalam e, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah menjaga kedua tangan kita ya dari tentunya dari berbagai macam keburukan dan juga di sini ditambahkan lagi wa <clears throat> au tahuda bihima ma la zulaka an amwalil muslimin. Jadi nggak boleh nih dengan tangan kita kita mencuri yang bukan menjadi milik kita. Wal wa kana al-akhdhu bizulmi wal khiyanah wal muamalatil fasidah. Jadi seperti misalnya kal akhdhi bizulm seperti merampok atau sampai membunuh. Nah, itu tidak boleh ya, itu juga menyakiti orang muslim ya sibabul mu'min fusuk wa qitaluhu kufur mencaci maki orang muslim itu fasik hukumnya dan membunuh itu menjadikan kita kufur menyebabkan kekufuran dan kemudian khianat kita tidak boleh khianat di mana di sini uh, dijelaskan bahwa jamin apa namanya jaminkan idminuli sitan min anfusikum adbanulakumul jannah usduku idha hadathum wa aufu idha atum أو أدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم wakufu aidiakum. Jadi ada enam. Kalau kamu bisa jamin kepadaku kata Rasulullah maka aku akan jaminkan engkau ke dalam surga. Pertama adalah benar apabila berkata, apabila berbicara, tidak berbohong. Kemudian tepati janji, ya apabila kamu berjanji dia amanah bayar tunaikan apa yang diamanatkan tidak khianat kemudian menjaga kemaluan kehormatan kemudian tundukkan mata kita atau pandangan kita dari perbuatan yang haram dan wakufu aidakum dan tahanlah kedua tangan kita tentunya dari perbuatan yang buruk yang bisa merugikan orang lain. Jadi itulah wa muamalatul fasidah dan apa namanya ditambahkan Nabi Abdullah Al Haddad ini dan pekerjaan atau eh, apa namanya eh, dalam urusan yang tidak baik itu juga harus kita cegah dengan kedua tangan kita. Jadi hadirin dan hadirat jadi itu apa namanya adalah uh, merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang perkara yang artinya akan menyelamatkan kita ya dari e, kedua tangan kita yang amanah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita gunakan untuk kebaikan. Ya, karena bisa saja amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kita salah gunakan, termasuk yang dilakukan oleh kedua tangan kita. Mudah-mudahan yang demikian kita tambah mengerti, kita bisa menjaga kedua belah tangan kita atau telapak tangan kita, kedua tangan kita ini dari hal-hal yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita menjadi selamat, menjadi bahagia dari dunia sampai akhirat. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada tambahan ilmu yang juga akan disampaikan oleh guru-guru kita yang lain. Dari saya Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.